ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما Allahumma la tahrimna rahmatak wa fadlak wa maghfiratak ya arhamar rahimin. Amin. Ikhwah, akhwat sekalian, para ustadz dan ustazah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkati Allah Ta'ala senantiasa dilapangkan rezekinya, dibahagiakan hatinya, diapakan lagi? Pokoknya semua harapannya dikabulkan sama Allah Ta'ala. Amin. Ya, jadi setiap kita menghadiri kajian seperti ini, masya Allah, tetap kita jangan melupakan niat ya. Ada berapa niat kemarin itu? Ada berapa? Sembilan. Nanti ada berapa? Jadi niat tafakuh fitin, niat apa? rahim, niat isghalul waktu fi Apa itu artinya? menghabiskan waktu dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala niat apa? berkumpul dengan orang-orang soleh niat apa lagi? memasukkan rasa bahagia ke Ustaz Ibnu ya? Iya, jadi setiap ada kajian seperti ini itu jangan lupa antum akan niat-niat tadi agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua pahala-pahala tersebut karena innamal a'malu binniyat semua amal itu tergantung niatnya kalau niatnya wes biasanya kan kajian ya begitu tidak dapatnya begitu makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa inna malikul libri'in manawa seseorang itu mendapatkan balasan pahala sesuai apa yang dia niat niatkan makanya beliau memberikan contoh sama-sama hijrah yang satu hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya yang satu hijrahnya untuk menikahi Ummu Qais ya kenal Ummu Qais atau Ustaz Aryo enggak kenal ya ya nanti browsing ya PR Ya, nah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahijratuhu ila mahajaro ilai. Hijrahnya ya hanya untuk untuk itu. Ya. Sekarang kita masuk halaman 64 ma yuqalu lil musafiri indal wada' ya ma yuqalu yang diucapkan lil musafiri oleh musafir indal wada'i ketika berpamitan ketika ber berpamitan misalkan antum mau berangkat kemana begitu jauh safar ya kalau sini ke sedati ya safari safar itu ya jadi kalau safar itu jarak safar yaitu 80 km kenapa kok 80 km karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu baru melakukan sholat safar itu ketika perjalanan satu hari satu malam dan satu hari satu malam jalan kaki itu diukur adalah 80 kiloan meter tadi 80 85 kilo Nah berarti untuk safar yang benar itu ketika jaraknya seperti itu Jarak perjalanan satu hari satu satu malam Iya Tolong diikuti ma yuqalu lil musafiri lil musafiri indal wada' indal wada' kana nabiyyu kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam idza wada'a astaudiullah astaudiullah dinaka dinaka wa amanataka wa amanataka wa khawatima amalik wa khawatima amalik rawahu Ahmad rawahu Ahmad Iya, ma yuqalu yang dikatakan lil musafiri kepada musafir atau orang yang musafir ini ha? Kepada Musa musafir. Berarti ini mayuqalu lil musafir, perkataan ini diucapkan kepada yang safar, bukan musafir kepada yang meninggal gitu loh. Mayuqalu lil musafir yang dikatakan kepada musafir indal wada'i saat pamitan. Jadi yang berkata siapa? yang berkata orang mukim kepada Musa musafir. Karena kalau yang ngomong musafir kepada mukim yang ditinggalkan itu bahasa Arabnya mayakuluhul musafir. Ya. Berarti mayuqalu lil musafir ini apa yang diucapkan lil musafir kepada musafir indal wada saat apa tadi berpamitan karena nabiyu adalah nabi ah, Masya Allah Mutahamis Tidak apa-apa Mutahamis tahu Mutahamis itu Semangat Karena nabiyu Sallallahu alaihi wasallam Adalah nabi Sallallahu alaihi wasallam Ida watta'a ahadan Ida watta'a ahadan jika beliau itu mengantar seseorang mau safar ya jadi wada'a itu apa mengantar jika mengantar seseorang kemana mau safar kal beliau berpesan, beliau ber, ber apa berucap astaudiullah dinaka. Ya, itu footnote-nya artinya atlubu minallahi an yahfadha dinaka atlubu apa artinya atlubu saya minta minallahi kepada Allah an yahfadha dinaka untuk menjaga agamamu ya jadi astaudio itu saya titipkan makanya gudang itu kan namanya mustaudah tempat yang dititipi itu mustaudah mustaudah itu tempatnya penjaganya itu mustaudi gitu ya atau orang yang naruh di situ namanya mustaudi al mustauda tempatnya jadi asta'udi Allah hadinaka saya titipkan kepada Allah agamamu kenapa ikhwas sekalian orang ketika safar itu apalagi kalau sendirian kan bisa menemukan banyak perkara gitu loh Kadang-kadang seseorang itu berada di tempat yang mungkin imannya menjadi berkurang atau mungkin iman itu bisa hilang sama sekali. Nah, makanya Nabi berpesan berkata, "Saya titipkan kepada Allah agamamu." Karena agama itu adalah sesuatu yang paling penting bagi seseorang. Orang itu bisa dikatakan baik kalau punya agama, gitu ya. Kalau tidak punya agama, wah, mislul khinzir, kayak apa? Apa khinzir itu? Ya, jadi Allah saya titipkan kepada Allah di naga agamamu. Makanya ketika kita safar itu kan disunahkan safar bareng-bareng. Dan Nabi mengatakan ar-raqibu syaitan. Ya, ar-raqibu apa? Pengendara setan. War-raqibani dua orang pengendara syaitanan, dua setan. Wasala satu rohbun tiga itu baru musafir gitu loh. Kenapa? Karena kalau orang itu safar sendirian itu rentan. Ya, atau ke Jakarta sendirian. Sebetulnya eh sebelum sebelumnya belum pernah naik pesawat dewian. Tiba-tiba pasti pesawat kok jejer uh, bukan mahramnya. Waduh, gemeteran antum kan ya belum nikah bisa kabeh sholat piye kabeh mingkat aduh gak enak kabe ngelak itu aduh gimana ini gitu ya nah itu bahaya kalau Allah tidak menjaga kita bisa bahaya ya mungkin ya sudah menikah juga kalau berhadapan dengan seperti itu atau kadang-kadang berjumpa dengan orang meskipun sesama jenis ya sama laki-lakinya tapi Cina misalnya wah itu kan tidak enak jadi makanya Nabi berpesan pertama kali astaudiullaha dinaga. Makanya perbanyak doa agar kita senantiasa dijaga Allah Ta'ala. Apa itu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu ajarkan kepada anak-anak kita semua. Juga doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif apa qalbi ila taatik itu jadi aku titipkan kepada Allah dinaka agamamu wa amanataka nah amanat yang dimaksud itu ahlaka wa ma taraktahu min mal jadi makna amanat di sini keluargamu dan harta yang kamu tinggalkan Kan ditinggalkan kan? Karena kadang-kadang orang safar itu mungkin tidak balik selamanya gitu loh. Nah makanya Nabi berdoa, aku minta kepada Allah untuk menjaga agamamu, menjaga amanat kamu yaitu yang ditinggalkan baik dari sanak keluarga maupun dari har harta wa khawatima amalik dan penutup amalmu Maksudnya apa? Silakan dilihat footnote-nya. As'alullaha an yakhtimalaka malaka bi khairil amal. As'alullaha saya mohon kepada Allah an yakhtimalaka menutup engkau bi khairil amal dengan sebaik-baik amal. Ya. Dengan sebaik-baik amal. Innamal a'malu bil khawatir karena amal itu tergantung kepada akhirannya orang baik baik baik terus murtad naudzubillah ya nah jadi ini e, kata Nabi wa khawati ma'amalik artinya aku mohon kepada Allah agar <clears throat> menutupi engkau dengan apa menutup engkau sebelum meninggal itu dengan amal yang paling baik ya ini pelajarannya Pak ikhlas sekalian. Ya. Jelas sekali kan? Berarti inilah doa yang diucapkan kepada orang yang mau sa safar. Satu. Yang kedua, safar itu adalah kondisi yang tidak seperti mukim. Gitu kan? Karena safar itu kadang berjumpa dengan begal, kadang berjumpa dengan hal-hal yang tidak baik, yang terkadang menjadikan iman seseorang berkurang. Makanya kalau safar itu disunahkan untuk mencari teman-teman yang soleh. Safar ketika haji, safar ketika umroh, ya itu harus cari teman-teman yang baik. Jangan cari teman sing jualan rokok misalnya atau cari teman sing kulaan apa di kelenceran di pasar raya antum gitu kan tapi kalau teman yang baik yang ngerti agama itu dia tuh nggak mau jalan-jalan di pasar ya kalau sekalian pengennya sholat terus bayangkan antum sholat di masjidil haram ya itu kan satu rakaat kan 100 ribu kali 100 ribu rakaat ya dibandingkan masjid-masjid yang yang lain coba antum kapan bisa sholat satu rakaat se ukuran 100 ribu rakaat andaikan antum di sini sekarang sholat sebanyak 100 ribu rakaat itu butuh umur berapa tahun itu? Berapa tahun? Am? Hah? Ada yang bisa jawab? Sekitar 55 tahun gitu. Jadi antum bisa sampai sholat 100 ribu rakaat itu butuh umur segitu. Tapi dengan antum ke Masjidil Haram satu rakaat Masya Allah. Makanya orang yang ngerti itu aku tak nama masjid wahi gitu kan. Di masjidnya balik makan balik ke masjid lagi gitu. Mumpung di sana. Nah itu fungsinya teman-teman yang baik senantiasa mengingatkan diajak kemana mau ketaatan maksudnya mau gitu kan. Nah itu fungsi teman-teman yang yang baik. Pelajaran berikutnya apa? Seorang mukmin itu senantiasa bergantung kepada Allah Ta'ala titip kepada Allah jangan titip kepada manu manusia titip kepada Allah Subhanahu wa taala manusia itu bisa apa sih gitu kan kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> wa'lam ketahuilah annal ummata bahwa umat manusia semuanya Lawi cita mau ala an yanfa'uka bisyai jika mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu apa kata Nabi ma yanfa'uka mereka nggak bisa memberikan manfaat illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak kecuali dengan sesuatu yang apa yang sudah dicatat oleh Allah dalam takdirnya bahwa ini bermanfaat untuk kamu begitu sebaliknya kalau semua orang misalnya ingin mencelakai kita itu kata Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak bisa melakukannya kecuali memang ada takdir kita akan celaka. Celaka. Jadi manusia itu tidak bisa apa-apa. Kenapa kita bergantung kepada manu? Manusia bergantung kepada Allah. Kayak Nabi Ibrahim gitu loh. Ketika beliau mau dilemparkan, ya mau dilemparkan ke api yang menyala-nyala, dilemparkan itu kan pakai manjanik ya, ketapel. Apa apa tadi? Manjani ya pakai Nah, jadi ini antara langit dan bumi ini datang Jibril. Ya Ibrahim, ama fika aja, Hei, hei, gitu kan kalau bahasa kita. Butuh bantuan nah. Gitu. Apa jawabannya? Kalau misalkan yang jadi Nabi Ibrahim Hendri itu atau jawab apa ke Jibril? Kita dibondo, diborgol, nggak bisa ngapa-ngapain antara langit dan bumi. Ya, kata Nabi Ibrahim, amma ilaika falah. Nek nampean nggak butuh aku. Makhluk Jibril itu. Amma ilallah fabala. Adapun kepada Allah maka sangat butuh. Malah bila mengucapkan fahasbiyallahu wa ni'mal wakil. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalimat yang e, menyelamatkan seseorang ketika dia mendapati malapetaka yang sangat berat itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Diucapkan Ibrahim saat mau dilemparkan ke dalam a, apa air apa api api ya. Beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Langsung Allah mengatakan kulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim dan diucapkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Badar pasukan beliau cuma tiga ratusan itu pun tidak niat perang kan niatnya kan cuma merampas apa merampas ke, mengambil kembali harta mereka yang dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy melalui kafilah dagang Abu Suf Sofia tapi kok Allah mentakdirkan perang lawannya seribu lebih gitu kan semua eh, lengkap lah gitu kan beliau mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil akhirnya apa fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlil lam yamsashum su surat apa itu Hah? surat apa Mi? surat Ali Imran ayat berapa tolong dibaca Itu kan tentang perang badan. Sudah ketemu ayatnya? <clears throat> Iya, ayat 174. Ya, dimulai dari ayat 173. Nah, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا أي أيوة فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل apa الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم tolong diartikan mana mikrofonnya Ed, tolong Ed dibaca Ed. Qurannya enggak? yang iya surat Ali Imran 173 174 yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu karena itulah karena itu takutlah kepada mereka Ternyata ucapan itu menambah iman mereka dan mereka menjawab Ya, ternyata Ternyata ucapan itu kurang dekat mikrofonnya ya. Ada baterainya enggak itu? <laughs> Ada tapi entek paling. hasbunallahu wa ni'mal wakil. Terus ada itu zikir pagi petang mengucapkan ayat terakhir dari surat At-Taubah kan Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshin Berapa kali? Tujuh kali. Itu hadisnya diriwayatkan Abi Dawud. ini mendoifkan tapi ulama lain Syekh Abdul Qadir Al Arnaud mengatakannya Hasan. Tolong antum yang baca tadi itu. Artinya? Iya. Biar antum baca Arabnya juga nggak apa-apa. Hmm. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Ia sebaik-baik pelindung. Hmm. maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti kehendak Allah Allah mempunyai karunia yang besar iya Allah mempunyai karunia yang besar hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbi hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil berapa kali tujuh kali pagi dan petang ya ada lagi pelajarannya? Ya, jadi intinya apa-apa itu minta kepada Allah, bergantung kepada Allah, menitipkannya kepada Allah. Wallahu khairun hafidha. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Sekarang doa us safar, doa safar. Tolong diikuti. Kana nabiyyu Kana nabiyyu Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Idza stawa Idza stawa Ala ba'irihi Ala ba'irihi Kharijan ila safarin Kharijan ila safarin Kabbara thalathan Kabbara thalathan Thumma qala Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana hadza sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina wa inna ila rabbina lamunqalibun lamunqalibun Allahumma Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha fi safarina hadha al birra wat taqwa al birra wat taqwa wa minal amali ma tardha wa minal amali ma tardha Allahumma hawwin Allahumma hawwin alaina safarana hadha واطوي عنا بعده واطوي عنا بعده اللهم اللهم أنت الصاحب في السفر أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والخليفة في الأهل اللهم اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر من وعفاء السفر وكآبة المنظر وكآبة المنظر وسوء المنقلب وسوء المنقلب في المال والأهل في المال والأهل وإذا رجع وإذا رجع قال هن وزاد فيهن Ayibun. Ayibun. Apa? Ayibun. Ada sih baca ayiyun tadi ya. Ayibun. Ayibun. Taibun. Taibun. Abidun. Abidun. Li Rabbina hamidun. Li Rabbina hamidun. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Iya, jadi doa safar itu ikhwah dan akhwat sekalian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrini wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahumma lanjut ini inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha Allahumma hawin alaina safarona hadza waqwi alla buhda sampai wal ahl itu doa sah safar Ya, nah kalau selama ini kita hanya membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, itu doanya bagi anak-anak TK. Jadi bukan kabar salatan atau baca kabar salatan tadi baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika pulang, nanti baca doa yang sama seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin sampai wal ahl ditambahkan ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Ya. Nah, karena Nabiyu adalah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam idastawa ala ba'irihi idastawa itu ketika sudah di, berada di atas untanya ya istawa itu di atas makanya kalau ada ar-rahman alal arshi istawa itu berarti Allah di atas arsh ya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idastawa ala ba'irihi ketika sudah berada di atas untanya kharijan ila safar hendak keluar menuju sa safar jadi sunnahnya itu ketika antum sudah di atas kendaraan ya sudah di atas kendaraan tinggal cetaker nah, itu baca dulu doa ini kabbaro Salasan Beliau bertakbir tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thumma kemudian dilanjutkan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Subhana maha suci alladzi rob ya rob alladzi sakhkhara lana yang menundukkan untuk kami hadza kendaraan ini ya hadza itu kendaraan ini wa ma kunna lahu muqrinin dan kami sebelumnya lahu terhadap kendaraan mukrinin itu tidak mampu tidak kuasa jadi kendaraan ini tunduk kepada kita karena Allah yang menundukkan kalau nggak ditundukkan Allah tidak bisa kita menaiki kendaraan gitu kan ya itu makna subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin Berarti nikmat Allah kepada kita adalah menunjukkan untuk kita kendaraan sehingga kendaraan mau kita tunggangi. Wa ma kunna artinya kalau Allah tidak menundukkannya bagi kita, kita nggak akan mampu untuk menungganginya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun dan sesungguhnya kami kepada roh kami akan kembali meninggal maksudnya. Nah, apa kaitannya Allah mendudukkan dengan kematian? Ada yang tahu? Maksudnya kita itu diperintahkan bersyukur, diperintahkan ber bersyukur dan bersyukur itu ada pahalanya gitu loh. Nikmat Allah harus disyukuri, jangan dikufuri. Nah, ketika seseorang mengkufuri nikmat itu bagian daripada si si sirkus apa syirik apa sirkus er. bagian daripada si syirik jadi kalau kita menisbatkan nikmat kepada selain Allah Allah itu murka Allah itu mur murka ada hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani di Hudaybiyah Hudaybiyah itu kan pas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau umroh itu loh yang dihalang-halangi tidak boleh ya di Hudaybiyah kemudian di digodok tahun depannya itu kan tadi malam hujan sebelum subuh terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh bersama dengan para sahabat ala itri sama ilkana bilail itu hadisnya dari bekas langit atau hujan yang barusan turun tadi malam. Nah, selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan habis astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah tiga kali kan menghadap kepada para jamaah, nggak diem manteng ke arah kiblat enggak. Nah, baru kemudian beliau mengatakan hadis kutsi bahwa Allah berfirman asbahamin ibadimu ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi ini hamba-hambaku itu ada yang menjadi kafir kepadaku dan mukmin kepada kepadaku. Kafir bagaimana kafir? Kata Allah, barang siapa yang menisbatkan hujan kepada bintang, maka dia kafir kepadaku beriman kepada bin bintang. Tetapi barang siapa yang menisbatkan turunnya hujan kepada Allah, maka dialah yang beriman kepadaku kafir kepada bin bintang. Jadi gara-gara menisbatkan nikmat itu orang jadi kafir, kufur nikmat namanya. Dan nanti berkaitan dengan hadis itu adalah hadis orang yang akra, akma sama abros. Apa akra? Buta, nggak ada rambutnya, abros Abros itu penyakitan ya, penyakit apa semacam kayak kusta begitu dan akma apa akma buta. Kan diuji sama Allah Subhanahu wa taala mereka bertiga ini. Mereka bertiga ini diuji Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Allah mengutus malaikat datang kepada mereka dan saya kira antum semua tahu ceritanya ya, tahu hadisnya ya Intinya eh, yang bersyukur ini cuma yang buta saja. Adapun yang buta ab, eh, ab, akra sama yang abros itu mengingkari iman Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan lo enggak saya sugih ini, saya ganteng ini karena kabiran an kabiran katanya. Karena sudah memang warisan dari sana gitu loh. Kata malaikat, "Nggih gitu." Nek memang sampean itu benar ya alhamdulillah nggak benar ya semoga balik seperti dulu lagi ditinggal malaikat langsung kembali miskin langsung kembali buta lagi gitu kan kecuali yang buta yang buta didatangi malaikat dalam kondisi persis sama seperti dia dia mengatakan Nah itu loh pentingnya Jadi yang merupakan salah satu ibadah itu Ketika kita mengingat-ingat nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan itu pula yang dilakukan para sahabat. Mereka mengingat-ingat nikmat Allah yang diberikan kepada mereka diiling-iling. Kita dulu kafir, dikasih Allah iman, sehingga kita bersaudara. Itu nikmat itu. Nah, si buta ini kan bilang apa? Saya dulu juga buta seperti kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan aku dan saya dulu miskin. Terus Allah Subhanahu wa taala memberiku kan apa? kampat ya Kambing. Kambing apa sapi? Kambing ya kepada orang buta ini. Jadi ini kaitannya adalah kepada syukur atau kufur. Nah, kita harus sebagai hamba ini banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa, wa taala. Bahkan seorang mukmin itu kan syukur terus. Syukur terus mengucapkan alhamdulillah terus baik dalam kondisi suka maupun duka. Ketika suka alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus solihat. Ketika duka alhamdulillah ala kulli Dan seorang mukmin itu meyakini setiap kondisi pasti bagus terus gitu. Baik tidak enak tapi pasti bagus karena khusnudon dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaitannya kenapa Allah mendudukkan kita dengan kematian. Karena kalau sudah didudukkan oleh Allah seperti itu, kita bersyukur terus kita mati nanti mendapatkan pahala. Tapi kalau kita diberi banyak nikmat, kita kufuri, nah, ketika mungkalib, ketika kembali kepada Allah, kita mendapat a ayam. <clears throat> Apa? Ada apa? Saya pun ada, ada. Ya, fadl mendapat ada. Allahumma ya Allah Inna nas'aluka Kami mohon kepadamu Fi safarina hadha Dalam safar kami ini Albirra wa taqwa Apa albir? Kebaikan Kebajikan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi albir ini lebih dari al khair. Kalau al khair itu kan baik gitu aja. Albir ini lebih tinggi lagi. Makanya Allah mengatakan lan tanalul birra bukan lan tanalul khaira ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al birra wat taqwa, kebajikan dan takwa. Ya kenapa? Karena safar tadi itu kondisi yang kadang-kadang orang itu jadi rusak, tidak sholat segala macam atau mungkin nggak bertakwa gitu. Wa minal amali ma tarda dan kami minta kepadamu ya Allah minal amal dari amal ma yang engkau ridhoi. Karena kadang-kadang kita itu melakukan suatu amal kita anggap benar tapi nggak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Gak ada ketinggalan ya? Allahumma ya Allah hawwin alaina safarona hadha Allahumma ya Allah hawwin alaina apa hawwin hawwin itu mudahkan ringankan alaina atas kami safarona hadha safar kami ini Waktui anna bu'dah Waktui Tawayat itu lipat Makanya kadang-kadang kalau ada selebaran Kalau di Saudi ada selebaran yang kadang-kadang dilipat begini Ya dibagi-bagi jamaah haji, umroh Atau di di masjid-masjid Itu namanya matuiyat Kan dilipat ya namanya matuiyat Nah ini watwi anna bukda lipatlah untuk kami jaraknya yang jauh. Maksudnya biar jarak yang jauh ini ketika engkau lipat ya Allah menjadi pen pendek. Ya. Loh memang bisa tak jarak 100 kilo jadi 50 kilo. Nah buktinya Allah kan maha mampu atas segala sesuatu ya. waktu anda buka ketika Nabi minta demikian berarti kan bisa meskipun mungkin secara lahir rendah tapi secara makna mungkin bisa gitu ya mungkin pas di situ dibuat nggak ada orang dibuat mungkin didampingi malaikat malaikat gotong gitu kan sehingga cepat sampai mungkin begitu Allah alam yang jelas ketika Nabi minta demikian berarti jarak yang jauh bisa dilipat enggak bisa siapa yang melipat Allah lagi-lagi iman watwi anda bodoh apa tadi ini? lipatlah anda dari kami bukdahu jalan jauhnya safar jauhnya jarak itu makna waktui anda bukdah Allahumma ya Allah antas sahibu fis safar engkau adalah pendamping dalam perjalanan wal khalifatu fil ahl dan pengganti fil ahli pada keluarga yang ditinggal ditinggalkan. Andaikan saya meninggal ya Allah misalnya dalam safar itu jadilah engkau penggantiku yang menjaga mereka, yang mencukupi mereka seperti itu Masya Allah maknanya ya sudah dihafal belum ini? ngomong-ngomong hadisnya bagaimana? sudah hafal semua? ini hadisnya berapa ini? Ustaz Ibnu katanya nanti pas hataman ini ya nggak salah bos dapat hadiah 5 dinar ya iya gitu ya Allahumma ya Allah ini saya aku bika berlindung kepadamu min wakfa safar apa wakfa safar itu ada footnote-nya masyakoh masyarakat jadi kesulitan kepenatan itu kuasa ya Allah ini inni bika aku berlindung kepadamu min waksa safar dari penatnya safar jadi safar itu pasti penat ya meskipun antum tinggal di hotel tapi kalau jauh dari sana keluarga kan tidak enak gitu loh Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-safaru qita'atun minan azab. Safar itu satu bagian daripada azab. Bukan berarti azab itu disiksa, bukan. Tapi ketika antum jauh dari keluarga, jauh dari negeri, tanah kelahiran itu kan ada sedikit kangen-kangen rindu. Nah, antum rindu gak terobati itu kan penyakit apa enggak? Enggak ya? Atau pernah nggak dari Madura nggak ingin balik ke Madura begitu? Iya, Wong Bilal saja bin Rabah radhiyallahu anhu kan dari Makkah ke Madinah kan itu sampai dia itu sakit di kota Madinah itu baru sembuh itu ketika diciumi tanah Makkah bayangkan dan diciumi begitu itu akhirnya dia sembuh mungkin sakit kangennya pengen balik gitu loh nah itu begitu karena kepada idhir, tahu idhir yang digunakan untuk menutupi kakinya Mus'ab gitu loh. Apa idhir? Siapa tadi yang apa? Rumput laut apa? Bukan, idhir itu serai. Serai ya, sirih. Serai, ini sirih apa? Suruh ya. Pokoknya yang biasa buat wedang jahit campur sama jahit itu. Ya, itu idhir itu ya jadi ilalah cuma yang harum ya itu wa ka'abatil manzar apa ka'abatil manzar ka'aba itu kubhihi artinya jadi ka'abatil manzar itu pemandangan yang buruk melihat kecelakaan Hei, ya pokoknya pemandangan yang buruk melihat perampok melihat tinggal gitu kan naudzubillah gitu itu wakaa tajil mandor pokoknya pemandangan apapun yang buruk itu namanya kaabatul mandor wasu ilmu kalab al mukalab antum lihat footnote-nya suir rujuk iya jadi wasu ilmu kalab buruknya saat pulang ya buruknya saat pula filmali baik pada harta wal ahli maupun keluarga jelas ya jadi kalau waktu usafar itu kepenatan dalam safar ka'abatul manzor apa tadi ka'abatul manzor pemandangan yang buruk kalau suhul Mungkala buruknya saat pulang fil baik pada harta wal ahli maupun keluar keluarga misalnya kalau harta dulu pas berangkat itu punya sawah gitu kan pas pulang itu sudah panen masya Allah gitu kan kalau yang buruk itu pulang loh kok dicuri orang kok terbakar dan lain sebagainya atau mungkin keluarga dulu pas berangkat ikut ngantar, pas pulang kok sudah tidak ada misalnya nah itu itu pemandangan yang buruk baik pada harta maupun keluarga wa idza raja'a dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik pulang ya Qalahunna beliau mengucapkan doa yang sama wazada fihinna dan menambahkan pada doa yang tadi itu ayibun ya artinya rojiun kita kembali ya kembali itu dalam kondisi apa taibun bertaubat abidun beribadah li rabbina hamidun kepada roh kami senantiasa memu memuji atau bisa diartikan aibu di sini kembali kepada Allah ya semakna dengan taubat tapi karena taubat sudah ada, nggak mungkin lah ada dua kali pengulangan gitu kan. Berarti ayibun ini sebagai bentuk syukur, alhamdulillah kita bisa kembali dengan selamat. Karena kembali dengan selamat, tak ibu kita senantiasa bertaubat, abidu kita senantiasa beribadah, lirobbina hamidun dan senantiasa bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ini doa safar. Tapi insya Allah kalau anak-anak di, di, di apa diajari doa safar ini cepat hafal. Oh bukan cepat hafal ya, memang agak susah tapi sampai tua itu tidak akan hilang gitu. Tapi kalau yang sudah apa agak-agak banyak pikiran, cepat hafal tapi menghafalkan pagi sore sudah hilang. Ya dianggap kan insya Allah tidak ya. Insya Allah Mengabaikan pagi, sore, tambahan gitu ya. Iya. Begitu. Apa? Asmi sehat? Iya, ini doa safar ya kelas sekalian ya. Pelajarannya ya di sini apa? Pentingnya berdoa. Pentingnya ber berdoa. Apa salah satu kisah yang sohih gitu loh tentang Pentingnya berdoa kepada Allah Ta'ala ya. Kalau cerita yang Imam Ahmad yang katanya malam-malam tiba-tiba beliau pengen keluar ke kufa, terus di suatu masjid rupanya sama marbutnya tidak boleh aku lo tak tidur di belakang tidak boleh diseret sampai keluar masjid di masjid itu tidak boleh diseret sampai ke jalan gitu kan jadi ya, tidak boleh di masjid. Kemudian berjumpa atau melihat orang yang lagi bikin roti ya. Atau dengan itu ya. Nah, ketika bikin roti sambil ngeprok-ngeprok apa bakwan atau jembrem itu ya enggak lah ya roti Arab itu kan diulur sambil beristighfar berpikir terus diperhatikan sampai Imam Ahmad nah, kok berhenti berhenti gitu kan tidak capek ah enggak katanya malah kalau enggak begini malah enggak enak itu. Terus apa yang diperbuat Allah kepada sampean ketika melakukan ini? Jawabannya Allah itu mengabulkan semua doa saya kecuali satu. Apa? Aku lu pengen ketemu Imam Ahmad sampai sekarang belum ketemu Ya. Waduh, jadi saya diseret-seret seperti ini gara-gara doa pian gitu ya. Nah, ini ada cerita seperti itu. Tadi ketika di cross check kok rupanya apa? ceritanya itu nggak sahih gitu loh ya walau alam nggak sahih makanya saya tanya kepada antum contoh tentang pentingnya doa bagaimana Allah mengabulkan doa dan itu sahih ada cerita lagi kisah odol atau pernah dengar nggak kisah odol jadi ada orang salah ditangkap di penjara gitu kan di penjara itu dia butuh order order sabun gitu kan nah pokoknya dia ini di, di penjara minta kepada Allah order langsung datang penjara tahanan baru dengan berbagai apa yang dia bawa itu dimasukkan ke dalam tahanan ada order ada sabun segala macam terus rupanya dia salah tangkap gitu kan saking girangnya odol itu diajarkan kepada si tahanan tadi tapi ini kan cerita nggak ya, tahu asal usulnya bener apa enggak tapi kalau hanya sebagai contoh dikabulkannya doa ya bisa cuma kan kita perlu cerita yang sahih kan ada cerita lagi ya banyak cerita gitu kan makanya cerita itu senang tapi belum tentu benar gitu kan nah, kita harus hati-hati dalam keser berita ya benar narik karangan gitu kan nah cerita yang katanya dokter itu mau melakukan sudah tahu antum ya azmi Hah? mau melakukan apa gimana pokoknya dia mau pergi ke suatu tempat suatu acara gitu ya rupanya waktu itu pesawat itu nggak bisa berangkat karena cuaca yang sangat buruk makanya guys, ya ini acara harus tetap berjalan akhirnya dia naik darat naik becak apa becak naik mobil gitu ya ketika naik mobil itu itu juga tidak bisa sangat susah akhirnya mampir ke suatu rumah nah rupanya di rumah itu ada seorang nenek sama cucunya sedang sakit yang katanya katanya hanya yang bisa mengobatinya itu ya Allah kemudian dokter ini gitu loh nah jadi inti ceritanya gara-gara doa si nenek ini sampai dokter itu mau berangkat nggak bisa gara-gara doa dia. Cuma kan ya ini kan wong film ngarang-ngarang lah bisa sih. Ya sangat bagus untuk tentang khasiatnya doa. Tapi kan kita butuh dari sejarah, dari sirah, dari hadis cerita yang sahih. Nah, kira-kira apa tentang pentingnya doa Ustaz Azmi? Apa? Doa Nabi Zakaria gimana itu? Hah? Ya, kalau orang itu bilang itu anak nabi, nah. orang biasa ada enggak? iya tiga orang yang terjebak dalam goa itu pasti sahih ya terus ada lagi yang disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab ada uat dawa tentang salah seorang sahabat siapa namanya saya lupa yang dia itu kan pedagang terus datang orang mau bunuh dia dikasih hartanya tidak mau dia ya ya kan ya iya pernah dengar Aryo lanjutannya gimana? Berdoanya gimana berdoanya? Dan gimana bunyi doanya? Iya. Tapi ini riwayat zaif juga katanya. Cuma karena disebutkan Ibnu Qayyim, ya paling tidak Ibnu Qayyim kan bukan ulama sembarangan kan? Berarti paling tidak beliau menganggap itu hasan gitu kan yang Sofia ya tadi bisa tiga orang yang terjebak di dalam go rongkorong malah gua ya jadi <clears throat> kemudian dia minta izin ya wis sebelum membunuh saya tak sholat dulu gitu kan dia dalam sujud berdoa lama gitu akhirnya turun malaikat dari, dari langit ke ke berapa Haimi Suhaimi langit ke berapa atau belum dengar cerita ini, kita yang sudah mendengar anda sudah mendengar belum Akbari sudah mendengar oh nah belum dengar apa lu Pspr? Iya. PR ang ya. Ada kok mi di kitab uh, eh, ada uang dawa antum cari. Nanti di share di uh, ambruk modul itu loh biar nggak sepi iya maksudnya kadang isi no grup Rio grup kono gak diisi gitu. iya nggak ada ya, mau pahala bi gitu kan nanti di share hadisnya sekalian artinya oke okay? gitu itu tentang doa dan Allah Subhanahu wa taala kan tentang pentingnya doa itu kan mengatakan apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Satu. Yang kedua, akhir surat Al-Furqan Allah mengatakan Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a ukum jadi Allah nggak peduli kepada kalian kalau bukan karena doa kalian. Gitu. Kemudian istighfar orang kafir aja diterima kan istighfarnya ya. Padahal kafir dalam surat Al-Anfal gimana bunyinya? Hah? Gimana? Hmm? Iya, wa maka Allahu anti wa anta Bukan ini tapi yang ini. Wa maka Allahu bahu-bahu ya yastaghfiru. Jadi mereka kafir. Tapi ketika tawaf astagfirullah astagfirullah itu gak diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu kurang opo gitu kan. Saat jelek-jelek iblis minta kepada Allah qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Dikabulkan enggak sama Allah taala. Padahal iblis Kemudian dalam hadis itu riwayat Ibnu Majah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan innal abda idza lam yas'alillah yaghdab alaihi. Hamba itu kalau tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya, gitu kan? Jadi ketika antum tidak minta kepada Allah, Allah tambah marah, gitu. Kebalikan manusia, manusia antum minta ya tambah marah, oh jaluk terus ya, kan, gitu kan? Tapi Allah tidak, ayo terus jaluk, jaluk, gitu kan? Kembali kepada hadis kursi yang diriwayatkan Abu Zar ada yang tahu? Ada yang tahu? Hadis kursi yang Nawawi nggak ada yang hafal ya ini bisa Ibnu mutun ini ada Nawawi Nawawinya nggak Masalah berapa? Satu ya, oh ya Kan ada hadis panjang itu hadisnya Abu Dzar itu. Yang lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasaluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa mimma indi illa kama yah illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr kan gitu kan Gimana nih artinya itu? Artinya Wahai manusia gitu ya kan? lalu anda allah awalakum wa akhirakum Kalau mulai yang pertama sampai yang terakhir dari kalian Semuanya baik jin maupun manusia semuanya itu berada pada satu dataran Kemudian mereka semua mulai yang pertama sampai yang terakhir tadi dari bangsa jin dan manusia minta kepada Allah Ta'ala dan Allah mengabulkan masing-masing orang keinginannya ya apa kata Allah itu tidak mengurangi sedikit pun dari yang saya miliki kata Allah kecuali seperti jarum dimasukkan ke dalam air lautan terus diangkat ada apanya nggak ada apa-apanya gitu loh makanya antum itu jangan jangan pernah apa jangan pernah apa Suhaimi jangan pernah minder jangan pernah malas minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan harus yakin pasti dikabulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan coba-coba ya jangan coba-coba harus yakin Allah pasti mengabulkan gitu nah itu insya Allah dikabulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala iya keutamaan safar itu yang pasti kalian safar itu orang musafir itu doanya mustajab kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan ada tiga doa ya yang tidak ditolak doa musafir doa apa doa orang yang berpuasa atau doa orang yang saat iftar dan doa orang tua kepada anak. Kemudian dalam riwayat lain tambahan lagi ya itu doa saudara kepada saudaranya bizahril ghaib. Ya bizahril ghaib. Ini doa yang tidak akan ditolak. Ya makanya saya minta kepada itu mendoakan saya gitu ya. Ada kan saya nggak mendoakan antum, antum sudah dibayar sama malaikat walaka bin misal gitu kan. Arya ya, sehat Arya. Alhamdulillah. Jadi paling tidak antum sesama guru saling mendoakan lah. Gak usah bilang kamu tak doakan tiap hari, gak usah bilang. Pokoknya bidahril kain Doakan. Ya Allah, saya ya Allah, kau belum menikah, ya Allah, menikahkan, ya Allah. Atau paling belum doakan gitu paling. Ya, Asmi sehat? Ya? Iya. Ya, kemudian berkaitan dengan ajibun ya, ajibun itu berarti orang itu kalau sudah selesai keperluannya nang ngomi. Kalau ada perlu ke Depok, selesai nang ngomong, ojo dilama-lamain di sana gitu. Ada keluarga yang di rumah. Tak ibu tobat terus ya karena yang namanya manusia ini kan tidak tahu kalau kita kadang salah gitu kan tobat kepada Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang beliau masuk berapa kali beristighfar dan bertobat 70 sampai 100 kali terus abidu ibadah terus <clears throat> ibadah kan macam-macam ya ibadah kan macam-macam sholat iya puasa iya tetapi seorang mukmin itu adalah orang yang menjadikan setiap aktivitasnya sebagai ibadah ibadah kayak antum di sini ini ini niatnya ibadah juga gitu loh ya jadi amalan-amalan yang mubah itu dengan niat menjadi berpa berpahala Lirobina ya itu senantiasa bersyukur senantiasa bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jangan meremehkan Alhamdulillah Alhamdulillah itu kata Rasul tamlaul mizan gitu kan jadi al-tuhur syatrul iman. Apa artinya? Bersuci itu separuh i, iman. Bukan an-nadhafatu minal iman ya. Ya itu tidak salah sih ada benarnya, tapi kalau dianggap sebagai hadis ya palsu. Tapi kalau maknanya benar iya, tapi jangan dikatakan sebagai ha hadis. Yang benar itu al tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh i, iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan dan itu perlu tahu timbangan itu lebih besar daripada langit dan bu, bumi kalau alhamdulillah itu memenuhi timbangan masya Allah jangan meremehkan alhamdulillah ya walhamdulillah tamla'ul mizan antum makan minum ya gara-gara ucapan alhamdulillah Allah ridha kepada antum Allah meridhai allaha yardha li ahadikum Ida akala ta'aman aw syariba syaraban fayahladahu alaihi kan begitu au kama qala sallallahu alaihi wasallam Allah itu ridho kepada hamba kepada seseorang dari kalian jika makan suatu makanan atau minum minuman terus memuji Allah alhamdulillah itu Allah ridho gitu loh ya jangan meremehkan alhamdulillah ada pertanyaan Ikhwan? Iya, nggak ada ya, jelas insya Allah. Fadzal, monggo Ustaz, tolong mikrofonnya ya. Uh, mau bertanya ini terkait doa yang uh, apa, yang diucapkan musafir ya? Musafir. Uh, yang terakhir kan ibu dan seterusnya itu, hmm. itu di uh, bacanya apa ketika di kendaraan ingin pulang atau ketika sampai di kota? Kayaknya ketika sampai di kota dan disebutkan dalam hadis yang lain itu kan ketika kita habis datang dari safar kan datang ke masjid. Nah, kayaknya ketika di masjid itu atau ketika kita mau masuk rumah. Nah, jadi sudah keluar dari kendaraan Beda dengan saat mau berangkat, itu doanya ketika di atas kursi. Itu. Wallahu taala a'lam. Jadi sudah sudah turun ini. Sudah turun. Tapi umum lah insya Allah boleh lah meskipun antum masih di mobil belum turun mengucapkan itu atau sudah turun gitu kan atau pas mau sholat di masjid kan disunahkan ketika pulang sekarang menuju masjid kan Nah mungkin di situ habis sholat kita mengucapkan doa ini sambil ayibuna ta'ibuna abidun dirobina hamidun karena nggak ada ketentuan khusus berarti umum gitu berarti u umum berarti insya Allah semuanya boleh baik di atas kendaraan pokoknya ketika sudah sampai misalkan antum dari Depok gitu kan sudah masuk gerbang railing ini gitu kan itu berjalan begini sambil mengucap itu boleh gitu loh atau ketika parkir ya di depan rumah mengucapkannya juga boleh atau langsung ke masjid dulu mengucapkan itu juga boleh insya Allah demikian wallahu taala a'lam ya ada lagi monggo ustazah tolong mikrofonnya sebentar masih diambilkan mikrofon bisa deh itu kalau tidak bunyi coba acung cek Jadi yakin. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gih. Tentang doa yang kita ucapkan kepada orang yang berpamitan mm-hmm. Itu saya sering mendengar Fi amanillah gitu Ustaz mm-hmm. Itu bagaimana dengan doa itu? Oh iya, itu aja Iya, itu aja ya itu ya timbangannya nggak mendoakan sama sekali daripada tidak apal fi amanillah itu ya doa fi amanillah kan semoga dalam penjagaan Allah ya tidak apa-apa didoakan daripada tidak sama sekali nah cuma fi amanillah ini diucapkan kepada yang bukan musafir sebetulnya misalkan antum ya ada salah seorang ustazah misalnya aku tak pulang dulu ya nah rupanya kan di sini di sedati di mana dekat nggak musafir itu fi amanillah atau hafidzokillah Allah yahfadzukir gitu semoga Allah menjagamu itu begitu jadi fi amanillah ini bagus diucapkan tapi ketika pamit mau pulang bukan musafir insya Allah demikian Ustazah Oke. ada lagi yang lain monggo uh, kalau tidak ada kita lanjutkan Asna as-safar. Kalau tadi ketika berangkat, ketika pulang, ini ketika di tengah-tengah. Asna as-safar, pertengahan sa safar. Jadi sedang dalam safar ini. Silakan ditirukan Qala jabiru bin Abdillah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhuma kunna idza sa'idna kunna idza sa'idna kabbarna kabbarna wa idza nazalna wa idza nazalna sabbahna sabbahna rawahul bukhari rawahul bukhari iya yeah. Qala Jabir ibnu Abdullah Jabir bin Abdullah berkata Kunna kami dulu Ida so'idna ketika kita naik ya menaiki gunung, menaiki bukit, pokoknya jalannya naik yang naik ya. Kabarna kami bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Maksudnya sesuatu yang tinggi itu kan besar gitu loh agar kita menganggap sebesar apapun yang kita lewati ada yang jauh lebih besar yaitu Allah Subhanahu wa taala ya dan besarnya Allah taala ini ikhwah sekalian yang diberkati Allah taala sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas tidaklah langit dan bumi pada tangan Allah Ta'ala kecuali seperti biji sawi pada tangan seseorang dari kali kalian paham ya itu perkataan Abdullah bin Abbas tidaklah langit dan bumi pada tangan Allah Ta'ala kecuali seperti biji sawi pada tangan seseorang dari kali kalian sudah ada kita lanjutkan hadis yang barusan kita baca bersama. Ini Jabir bin Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini bapaknya Jabir itu meninggal pada saat perang Uhud. Ya, karena perang Uhud itu kan Nabi memerintahkan karena mereka kondisinya terluka, terluka parah ya, dan korban dari syuhada banyak. Akhirnya kan jasadnya itu kan nggak tiap satu lubang satu jasad gitu loh tapi dikubur massal cuma dipisah pakai apa pakai papan pakai kayu gitu nah kata Jabir karena bapaknya itu kan meninggalkan banyak anak gitu meninggalkan banyak saudara-saudara perempuan Jabir ini bilang pada suatu ketika saya kok nggak tega ya nih bapakku kok campur-campur begitu gitu loh kuburannya itu akhirnya sama Jabir digali lagi digali lagi untuk dipindahkan pada kuburan tersendiri itu subhanallah padahal sudah lama itu jasadnya itu masih segar dan masih panas gitu loh hangat ya orang hidup begitu kayak orang tidur begitu ya nah itu karomah ya karomah dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala e, menjadikan demikian pula dosa-dosa kita nanti. Nah, setelah itu Jabir kan menikah. Menikah dengan siapa? Dengan apa? Dengan gajah. Janda. Kan ditanya sama Nabi. Loh, Jabir kamu kok menikahi janda gitu? Kenapa nggak menikahi gadis? Ya, kata Nabi, wahai Nabi, wong saya itu loh punya adik-adik kecil gitu Nah saya kalau menikah gadis nanti dikira dulure dewi. Saya pingin seseorang yang bisa ngayomi yang bukan polisi ya, seseorang yang bisa apa ya merawat mereka lah seperti ibunya begitu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam saja berarti bu boleh. Itu Jabir bin Abdullah. Ketika Jabir mengatakan kunna kami dulu itu berarti dulu itu kembali kepada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Hadis ini hadis mauquf. Ya. ini perkataan Jabir bukan perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi mauquf seperti ini dihukumi marfu, ya, dihukumi apa? Marfu. Marfu itu hadis yang sumber asalnya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadisun mauqufun lahu hukmur raf'i. Hadis mauquf yang dihukumi hadis mar mabuk. Kenapa? Karena ada kata kunna, kami dulu. Nah, itu berarti merujuk kepada zaman roh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami dulu biasanya ida soidna kalau kita naik menaiki sesuatu gunung, jalan yang tinggi, bukit, anak bukit, gitu kan? Kabarna kami ber bertakbir. Gimana bertakbirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kali itu berkali-kali ya berkali-kali lebih baik gitu kan selama sampai antum turun sampai antum berada di bumi yang lurus gitu kan ya wa idza nazalna dan kalau kami turun dari tempat tinggi ke bawah sabbahna kami bertas bertasbih karena kenapa tasbih tasbih itu mensucikan Allah taala mengagungkan Allah taala dari segala yang rendah itu subhanallah ya jadi kita mensucikan Allah Ta'ala dari segala yang rendah Dari segala keku kekurangan Ini Nah ini menunjukkan apa pelajarannya Menunjukkan bahwa apapun yang terbesar adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan tolong diingat-ingat perkataan Abdullah bin Abbas tadi Tidaklah langit dan bumi Mas samawati wal ardu fi kafir rahmat tidaklah langit dan bumi pada telapak tangan Ar-Rahman illa ka khordalatin fi yadi ahadikum kecuali seperti khordalah apa khordalah apa kata burung biji sa sawi jangan tambahi t beda nanti seperti biji sawi pada tangan seseorang dari kali kalian nah, kalau antum mengerti makna itu antum insya Allah faham makna Allahu akbar kalau lebih besar dari semua yang besar gitu kan ya jadi lagi-lagi imannya seperti itu Allah jauh lebih besar dari segala yang besar jadi semuanya milik Allah kalau Allah sudah bersama antum siapa yang antum takutkan gitu kan ya jadi lagi-lagi ini ngajari kita bergantung hanya kepada Allah Ta'ala Ta'ala yang kedua para sahabat itu orang-orang yang paling bersemangat dalam mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika naik tidak lupa mengucapkan Allahu Akbar, ketika turun tidak lupa mengucapkan Subhan Subhanallah. Ya, begitu. Ya, jadi diperintahkan kita itu untuk senantiasa me, me, me, apa, me, mensucikan Allah dari segala kerendahan, dari segala keku, kekurangan. Termasuk merendahkan Allah Ta'ala ketika Allah diserupakan dengan makhluk. Ya, wajah Allah seperti wajahku. Berarti tidak sama dengan saya itu Tuhan gitu loh. Nah itu tidak boleh itu kufur. Ya, ya makanya takwil, tasbih itu tidak boleh. Ya, jadi untuk Allah itu walam yakullahu kufuan ahad walam yakullahu lahu kufuan ahad tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala ya ada pertanyaan nih, ikhwah tafadhal ya ada ya masih banyak ya kapan selesai ya atau nggak pakai disarah diartikan gitu aja biar cepet Ya, jazakumullah khairan ikhwah dan akhwat sekalian para ustadz dan ustazah.